نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة وفي هذه الرسالة اللطيفة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد وبشرح يسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بيان الصفة الثالثة عشر وهي صفة الاستواء على العرش Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd A vast virus database has been updated. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, sekarang kita masih dalam pembahasan akidah dan kita masih melanjutkan pelajaran Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala beserta syarahnya yang yasir, yang mudah, yang gemblang untuk ditelaah dan dipelajari. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan sifat yang ke-14 yaitu sifat yang ke-14 atau yang ke-15. <clears throat> فما هو الدليل على إثبات صفة العلو لرب العالمين سبحانه وتعالى الكتاب والسنة والإجماع فما هو الدليل من الكتاب قوله جل وعلا وهو العلي العظيم ومن السنة ومن السنة سبحان ربي الأعلى أي في دعاء نبينا في تسبيح نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سجوده كما جاء في مسلم Kemudian beliau hafizah ta'ala bertanya Apa itu dalil tentang sifat yang ke-14 yaitu sifat al-ulu? Lalu dijawab oleh sebagian ikhwah dengan bahwasanya dalil sifatul ulu adalah dengan Alkitab dan Sunnah begitu kan ijma' Adapun dari kitabullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal aliyul azim dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi lagi maha agung. Adapun dari sunnah adalah subhana rabbiyal a'la tasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud <clears throat> membaca subhana rabbiyal a'la sebagaimana telah datang hadis tersebut dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. فما معنى الله في السماء ما معنى هذه الجملة <coughs> نعم لها معنيان الأول الله على السماء الله على السماء <coughs> apa itu makna tentang ala sama ar-Rahman Allah fi sama mana fi di sini bimana ada dua makna kata beliau hafizah taala sebagaimana telah kita pelajari. Yang pertama bimana ala fi di sini bimana ala al-ulu. <clears throat> Wal ma'na tsani Allahu fil 'ulu. Kemudian makna yang kedua adalah yang berkaitan dengan as-sama. Fas-sama maknanya adalah ulu. Allah fil ulu yaitu Allah berada di atas. قال المصنف ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه متكلم بكلام قديم سيأتي معنا التنبيه على كلمة قديم Lalu musannif rahimahullah ta'ala sahibul matan imam Qudamah rahimahullah ta'ala melanjutkan Karamullah ta'ala berkaitan dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam qadim abadi dahulu dan ini akan kita pelajari insyaallah taala pada pembahasan setelahnya insyaallah قال يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن جل وعلا له من ملائكته ورسله Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suaranya kepada yang dia kehendaki dari makhluknya. Dan hal tersebut telah didengar oleh Musa alaihissalam ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa wasitah dan juga telah didengar oleh Jibril alaihissalam begitu telah didengar dan waman adina lahu dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan baginya untuk mendengar kalamullah dari para malaikatnya ataupun dari para rasulnya قال وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه كلمة يزورون أيضا سيأتي معنا أن الحديث ضعيف قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما الله كلم موسى تكليما وقال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه وتعالى منهم من كلم الله يعني الله الذي كلمه وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني <clears throat> Lalu beliau melanjutkan hafizah taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia berbicara dengan kaum mukminin nanti di yaumul akhirah di al akhirah dan juga Mm-hmm. mereka pun akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi mereka fayazuruna Dan di sini insyaallah kita akan pelajari, kita akan lewati dan hadis itu hadisun dhaif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Al-Qur'an, "Wa kallamallahu Musa taklima" dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam taklima. <clears throat> Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, <clears throat> Ya Musa ini itu keadaan nasi birisalati diwabikalami Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu terhadap manusia dengan dua perkara yaitu dengan risalahku dan dengan <clears throat> ucapanku kepadamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman minhum man kallamallah dari kalangan mereka yaitu ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di sini Allah yang berbicara dengan mereka dengan dia itu Allah yang berbicaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab." Dan tidak ada bagi manusia orang pun yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala kecuali wahyu atau dari wara'i hijab atau dari belakang hijab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk." Maka ketika Musa alaihissalam mendatangi wadi tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya, Ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuk, sesungguhnya saya adalah Rabbmu. <clears throat> Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya fa'budni maka beribadalah kepadaku. <clears throat> قال فقوله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبد فاعبدني قال غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى dan ucapan Allah Subhanahu wa taala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni ini tidak boleh <clears throat> diucapkan oleh selain dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala kalamnya قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء وروي ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام سياتي ان شاء الله Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza takallama Allah bil wahyi dan apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, sami'a sautahu ahlus sama, maka ahlus sama mendengar suaranya. Hal tersebut telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan akan datang insyaallah taala pembahasannya. قال وروي أو وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري Nah, dikatakan oleh, oleh beliau hafizah taala wara Abdullah ibnu Unis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Unis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yakshurullah al khalaik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan nanti para makhluk di yaumul qiyamah uratan dalam keadaan telanjang hufatan dalam keadaan tidak memakai alas kaki Urlan dalam keadaan mereka tidak dikhitan, buhman dalam keadaan mereka bisu. Fayunadihim bisautin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan suara yasma'uhu man ba'ud yang didengar oleh orang yang paling jauh sebagaimana orang yang paling dekat yang paling dekat mendengarnya dengan mengatakan anal malik anadayan saya adalah raja dan saya adalah zat yang maha kuasa. قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته أفزعته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك قال فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله جل وعلا قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى <clears throat> dan telah disebutkan dalam sebagian athar bahwa Musa alaihissalam pada malam yang dia melihat api yang menakutkan fafazi'a minha lalu Musa alaihissalam terkejut darinya fanadahu rabbu lalu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya memanggilnya ya Musa <clears throat> wahai Musa, faajaba sari'an isti'nasan bisaud. Lalu Musa alaihissalam menjawab dengan cepat isti'nasan dalam keadaan senang dengan mendengar suara itu. Faqala lalu mengatakan labbaik labbaik. Asma sautak, aku mendengar suaramu wala ara makanak, tapi aku tidak melihat tempatmu. Fa aina anta, maka di mana engkau? Lalu Musa alis, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an syama wa an shimalik saya berada di atasmu saya di depanmu saya di kanan samping kananmu dan saya di samping kirimu fa'alima maka diketahuilah bahwasanya ini sifat yang tidak pantas kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala qala lalu Musa alaihissalam mengatakan kadzalika anta ya ilahi demikianlah engkau wahai ilahku Afakal afakalamuka asma apakah ucapanmu yang aku dengar atau ucapan utusanmu? Qala bal kalami ya Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala bahkan itu adalah ucapanku ya Musa. Wahada la yathbutu. <clears throat> Dan hadis ini pun, asar ini pun tidak sahih, tidak sah, yaitu tidak sahih. قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه الصفة الخامسة عشرة صفة الكلام والكلام صفة من صفات الله ثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وقال جل وعلا منهم من كلم الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم هذا ضعيف Dikatakan oleh beliau Hafizah Ta'ala <clears throat> menyebutkan syarah yang jelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Sifat yang ke-15 adalah sifatul kalam. Kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan baginya dari dengan Alkitab dan Sunnah dan ijma salaf. Adapun dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Musa taklima" dan Allah Subhanahu wa taala mengajak, mengajak bicara Musa alaihissalam Minhum man kallamallah dari kalangan mereka ada yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ayyuhi bi Dan Rasulullah SAW bersabda apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan wahyu suatu perkara takallama bil wahyu maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. <clears throat> وهو لا يثبت وهو لا يثبت dan hadis ini na'am jazakumullah khaira hadis ini la yathbut tidak sahih قال واجمع السلف على ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى فيجب اثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو كلام حقيقي يليق بالله عز وجل يتعلق بمشيئته بحروف واصوات مسموعه Dan ajma'us salaf, ajma' salaf bahwasanya salafus saleh mereka telah bersepakat tentang tetapnya sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib penetapan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mentahrifnya, dengan tanpa mentaktilnya yaitu menolak, menyimpangkannya wala takif dan tidak membagaimanakannya dan juga tidak mentamthil, menyamakannya dengan makhluk yang lain. Dan itu adalah sifat kalam hakiki, kalam hakiki yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kagungnya yata'allaq bimasyiatihi yang berkaitan dengan kehendaknya bihurufin dan hal itu dengan huruf dan suara-suara yang terdengar. قال رحمة الله تعالى عليه والدليل على أنه بمشيئته قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه السلام فدل على انه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil bahwasanya kalam itu berkaitan dengan masyiahnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Maka ketika Musa alaihissalam datang pada waktu yang telah ditentukan untuk bermunajat, wa kallamahu rabbuh, maka Allah Subhanahu wa taala Rabbnya <clears throat> mengajak bicara dengannya. Fataklim kata beliau, <clears throat> maka ucapan pengajakan bicara ini hasala ba'da maji Musa. Terjadi setelah datangnya Musa alaihissalam. Dari sini menunjukkan bahwa al-kalam itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه الصفة وبيانها وأدلتها من الكتاب والسنة وعلى ذلك الإجماع إجماع السلف الصالح انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر المخالفين والمنكرين لهذه الصفة فقال المخالفون لأهل السنة في كلام الله جل وعلا خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منها طائفتين وذكر الجهمية ثم الأشعرية <clears throat> Lalu beliau melanjutkan setelah Syekh rahimahullah taala menyebutkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga ijma' salafus saleh. <clears throat> Kemudian beliau mendatangkan yang berkaitan dengan orang-orang yang menyelisih mu'taqad ahlus sunnah wal jamaah fi kalamillahi ta'ala bahwasanya di sana ada beberapa ta'ifa, beberapa kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat al-kalam. Dan kami akan sebutkan dari kelompok-kelompok tersebut hanya dua kelompok. Salah satunya adalah al-jahmiyah dan yang kedua adalah ash'ariyah. Qala ta'ifatul ula al-jahmiyah qalu laysa kalamu min sifat وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه وأما إضافته إلى الله فإنما هي إضافة خلق أو تشريف ك قولنا ناقة الله وبيت الله Kelompok yang pertama adalah Jahmiyah. Mereka mengatakan laisal kalam min sifatillah, bahwasanya al-kalam itu bukan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa khalqun min makhluqatillah hanya saja dia adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalam tersebut fil hawa, di hawa. Aw fil mahal alladhi yusma' minhu atau di suatu tempat yang didengar dari tempat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dari tempat sebut wa idha, wa amma idhafatuhu dan adapun penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala idhafatu khalqin itu seperti idhafah khalqin penyandaran kepada makhluk atau tasyrif atau kepada apa tasyrif kemuliaan seperti naqatullah wa baitullah untuk pemuliaan <clears throat> qala wa naruddu alaihim bima yali awalan innahu khilafu ijma'is salaf salih ثانيا خلاف المعقول لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه ليس الكلام <coughs> شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم لا بل هو صفة للمتكلم ثالثا <coughs> إن موسى عليه السلام سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى Kata beliau melanjutkan, "Wa naruddu alaihim dan kita bantah mereka dengan apa yang akan <clears throat> dengan sesuatu yang akan kita baca di bawah ini. Yang pertama, inna khilafu ijma'is salaf, bahwasanya hal tersebut menyelisihi kesepakatan salafus saleh. Yang kedua, khilaful ma'kul. Ini hal ini menyelisih ma'kul sesuatu yang masuk ke dalam akal. Lianal kalam sifah karena sesungguhnya kalam itulah sifah bagi mutakalim bagi orang yang berbicara walaysa syai'an qa'iman binafsi dan kalam itu bukan sesuatu yang tegak dengan sendirinya munfasilan anil mutakalim yang terpisah dari orang yang berbicara tidak tetapi itu adalah kalam sifat lil mutakalim sifat untuk orang yang berbicara ini yang kedua yang ketiga inna Musa sami Allah yakul karena sesungguhnya Musa alaihissalam telah mendengar Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya fa'budni maka beribadalah kepadaku kata beliau wa muhalun ayyakul dzalika ahadun illallah dan suatu yang mustahil ucapan tersebut diucapkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala الطائفة الثانية الضالة الأشعرية <coughs> قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفسه ونرد عليهم بما يلي إنه خلاف إجماع السلف ثانيا خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت لا يسمع المعنى القائم بنفسه ثالثا أن هذا خلاف المعهود أن هذا خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه <coughs> Kemudian لأن yang kedua yaitu al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalamullah ma'nan qa'im bi nafsihi. Mereka mengatakan bahwasanya kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala itu makna yang tegak dengan sendirinya fi nafsi pada dirinya la yata'allaq bi masyiati tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Wahadil huruf al aswat al masmuah dan huruf-huruf ini dan suara ini yang terdengar makhluqah itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan sifatnya makhluk kali ta'bir yang diciptakan untuk pentabiran untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Yang aswad dan al-huruf ini. Tapi kalamullah ada qaimun binafsi. Adapun huruf wal aswad al masmu makhluqah li ta'bir anil ma'na al-qaim binafsillah yaitu sesuatu yang diciptakan Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bantah hal tersebut dengan <clears throat> bimayali yang akan kita sebutkan. Innau khilafu ijma'i salaf bahwasanya hal tersebut menyelisihi kesepakatan salafus saleh. Yang kedua, khilaful adillah menyelisihi dalil-dalil. Kenapa li'anna tadulu ala anna kalam Allah yusma' karena sesungguhnya dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala itu terdengar. Wala yusma illa saut dan tidaklah suatu terdengar itu kecuali dengan suara la yus la yas la yasma'al al-qaim bi nafsi. Tidak, bukanlah yang didengar itu makna qaim bi nafsi <clears throat> Dan yang kedua, bahwasanya itu menyisi dalil-dalil dan kalamullah itu adalah yusma, terdengar. Yang ketiga khilaful mahud, menyelisihi sesuatu yang telah diketahui. Kenapa? al kalam al-mahud karena sesungguhnya ucapan yang telah maklum yang diketahui itu adalah mayantik bihil mutakalim sesuatu yang diucapkan oleh orang yang berbicara dengannya La ma ya, yutmiruhu fi nafsi bukan sesuatu yang disembunyikan di dalam dirinya. Ini tiga bantahan. فإذا قال قائل ما الفرق بين معتقد الجهمية والأشعرية في صفة الكلام حسب ما تقدم معنا apabila ada seseorang yang mengatakan apa itu perbedaan ucapan yang dikatakan oleh Jahmiyah dalam sifatul kalam dengan ucapan al-Asy'ariyah. فالجواب الجهمية ينفون تماما صفة الكلام <clears throat> ويقولون هو شيء مستقل مخلوق لا علاقة له برب العالمين سبحانه وتعالى Jawabannya kalau Jahmiyah mereka betul-betul menafikan sifatul kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kalam Allah Subhanahu <clears throat> wa taala itu diciptakan apa? di hawa dan pada suatu tempat yang terdengar bukan apa sifatullah Subhanahu wa taala yunfuna nafyan menafikan secara mutlak barakallahu fikum أما الأشعرية فيقولون هنالك المعنى قائم بذاته سبحانه وتعالى يعني المعنى له ارتباط فهو من صفاته من صفاته عز وجل إلا أن الصوت والأحرف <coughs> هذه منفصلة عنه مخلوقة فهم مؤولة والجهمية منكرون جاحدون <coughs> Adapun Asy'ariyah mereka masih mengatakan tentang kalamullah itu makna qaimun imun sesuatu makna yang ada pada dirinya. Masih punya murabit yaitu punya kaitan dengan kalamullah. Tetapi yang mereka katakan tentang al-aswat wal huruf bahwasanya al huruf wal aswat ini makhlukah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam mengungkapkan apa yang ada pada jiwa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diketahui bahwasanya Asy'ariyah mereka adalah muawilah orang-orang yang mentakwil. Berbeda dengan Al-Jahmiyah. Mereka orang-orang yang menentang itu yang menafikan kalamullah. Fal Jahmiyah yaqulun al-ma'na wal lafz was saut hadha shay'un mustaqil makhluq. Mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya makna begitu juga as-saut suara begitu juga <clears throat> Naam begitu juga al-huruf itu mustaqil terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. بينما الأشعرية يقولون الصوت والأحرف هذه مخلوقة أما هذا المعنى لا هو قائم بنفسه Berbeda dengan al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan al-huruf wal aswat itulah makhlukah, sesuatu yang terciptakan, yang diciptakan. Adapun makna itu qaimun binafsi, memang tegak dengan dirinya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن صفة الكلام صفة ذاتية لرب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وبحرف يسمع من شاء ويتكلم مع شاء ويتكلم بما شاء Adapun mu'taqad ahlus sunnah wal jamaah tentang kalamullah bahwa kalamullah sifatun dzatiyah. Sifat dzatiyah, sifat Allah Subhanahu wa taala secara dzatiyah. Kemudian yatakallam Allah Subhanahu wa taala berbicara sekehendaknya kepada orang yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه والدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى حروف قوله عز وجل يا موسى إني أنا فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله dan dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah huruf firman Allah Subhanahu wa taala ya Musa inni ana rabbuk wahai Musa sesungguhnya saya adalah Rabbmu Fa inna hadhil kalimat maka sesungguhnya kalimat-kalimat ini adalah huruf dan dia adalah karamullah. والدليل على أنه بصوت قوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bisaut dengan suara adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya dan kami memanggil Musa alaihissalam <clears throat> dari sebelah kanan gunung Tur wa qarrabna dan kami pun mendekatkan dia kepada kami dalam najiyah itu dalam keadaan bermunajat. قال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت هنا الشاهد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان علقه البخاري بصيغة التمريض قال في الفتح أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما وذكر له طريقين آخرين والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه <coughs> Kemudian sebelumnya kita lanjutkan yang <clears throat> berkaitan dengan ayat katanya wanida wal munajah panggilan dan munajat ini tidaklah lain kecuali dengan saut dengan suara tidaklah dengan kecuali dengan apa dengan suara lalu beliau melanjutkan dan telah diriwayatkan oleh diriwayatkan Abdullah bin Unais dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda <clears throat> bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para makhluk fayunadihim lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan saut di sini syahidnya bisautin dengan suara terdengar apa saut suara yasmau man baut yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat mendengarnya anal malik anadayan saya adalah malik dan saya adalah adayan yang maha kuasa alaqul bukhari hadis ini ditalik yaitu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala muallaqan dengan sirah at-tamrid dengan sirah at-tamrid yaitu seperti sirah yang lemah qala fil fathi dikatakan dalam fathah Wa akhrajahul musannif dan telah dikeluarkan oleh musannif yaitu Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Adal Mufrad. Begitu hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la di dalam musnad keduanya dan telah disebutkan <clears throat> olehnya dua jalan yang lain dan hadis ini telah dihasankan oleh Al Imam Al Albani rahimahullahu taala. قال رحمة الله تعالى عليه وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع حادث لا حاس سيأتي بيانه وتفسيره <coughs> ومعناه أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ذاتية فعلية ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها كما تقدم معنا في القواعد بدء الدرس بدء هذا الدرس وفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى mata syaa takallam Lalu beliau melanjutkan hafizah taala wa kalamullah dan ucapan Allah Subhanahu wa taala qadimun naw hadithul ahad. Bentuknya sudah lama yaitu jenisnya wa ahadithul ahad dan nanti akan kita pelajari insyaallah taala sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Dan kalamullah perlu diketahui itulah sifat zatiyah, fi'liyah. zatiyah lam yazal wa la yazal muttasifan biha yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus disifat dengan sifatul kalam. Kemudian dari bentuk sifatul fi'liyah karena itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan dia berbicara, kapan dia berbicara, dia berbicara. <clears throat> Siapa yang dia hendak untuk berbicara dengannya, maka dia berbicara dengannya. Mata sya'a, kapan saja. Kalau makna ma'na an Allah lam yazal ليس الكلام حادثا بعد أن لم يكن Dikatakan wa mana qadimun naw dan mana qadimun naw Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus berbicara. Laisal kalam hadithan minhu. Di sini bukannya al kalam ini sesuatu yang terjadi, baru yang terjadi darinya, tidak, tetapi itu <clears throat> <clears throat> Qadimun nau yaitu Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat tersebut. Ba'da lam yakun laisal kalam hadithan minhu ba'da lam yakun bukannya kalam di sini baru terjadi dari se, apa sebelumnya tidak terjadi. Kalau makna hadith al-ahad أن أحد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء وليس معنى حادث بمعنى مخلوق لا ولكن حديث هذا معناه Kemudian makna hadisul ahad di sini maknanya berkaitan dengan sifat fi'liyahnya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sini <clears throat> makhluk, tetapi ia tajaddad. Nah, Syekh. معنى حديث يعني إذا أراد أن يتكلم تكلم في ذلك الوقت طيب dan makna hadisul ahad kata beliau yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin berbicara maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam tersebut dengan ucapan tersebut yaitu berkaitan dengan sifat fi'liyah kehendak Allah Subhanahu wa taala. فهذه بارك الله فيكم العبارة معنى قديم النوع حادث الآحاد هي بنحو العبارة التي سمعتموها وذكرناها أن الكلام صفة ذاتية لرب العالمين سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء انظر متى شاء متى لزمن وبما شاء بما شاء نعم وكيف شاء ومع من شاء انظر هذه كلمة شاء شاء شاء يدل على ماذا على أنه متعلق بمشيئته <coughs> apa yang telah disebutkan yang berkaitan dengan mana qadimul ahad yaitu makna dari kalamullah subhanahu wa taala qadimul ahad <coughs> sebagaimana yang telah antum semua dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati sifatul kalam yaitu kalam sini kalam dzatiyah maknanya lam ya-, lam yazal wala yazal mutakalliman Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus berbicara kemudian makna hadisul ahad bahwasanya itu berkaitan dengan fi'liyah ke apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala mata syaa kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak berbicara dia berbicara bimasya dengan sesuatu Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara maka dengan ucapan tersebut dan kepada orang yang dia kehendaki untuk berbicara قال الشيخ رحمه الله تعالى تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام قوله متكلم بكلام قديم أي أنه قديم حادث حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد انظر هنا العبارة المناسبة أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهي بمعنى أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام ويتكلم متى شاء Kemudian beliau melanjutkan tentang ta'liq ala kalamul muallif fi fasl kalam yaitu yang berkaitan dengan fasl kalam qauluhu mutakallimun bi kalamin qadim bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam qadim yakni qadimun nau hadithul ahad la yasluh illa hadzal ma'na dan tidaklah pantas ucapan ini kecuali dibawa dengan makna ini yaitu qadimun au hadithul ahad di atas madhab ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya kalamullah dzatiyah lam yazal wa la yazal mutakallimian biha kemudian hadithul ahad annahu min min sifatin fi'liyah mata syaa yatakallam bima syaa kaifa syaa وقوله سمعه موسى من غير واسطة أي لقول جل لقوله جل وعلا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى <clears throat> Dan ucapan sami'ahu Musa min ghairi wasitah, ucapan Musa alaihissalam dengan tanpa wasitah, liqaulihi karena firman Allah Subhanahu wa taala wa nakhtartuka fastami' lima yuha dan saya memilihmu wahai Musa fastami' lima yuha maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan وقوله وسمعه جبريل لقوله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك dan juga ucapan wasami'u Jibril disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala qul nazzalahu ruhul kudus min rabbik katakanlah bahwasanya ruhul kudus yaitu Jibril telah menurunkan Al-Qur'an dari Rabbmu قال وقوله أي قول المصنف ومن أذن له من ملائكته ورسله قال أما دليل سماع الملائكة فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم أي بعدهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش الذين يلونهم بمعنى بعدهم يسألون من فوقهم ماذا قال ربكم قال فيخبرونهم الحديث رواه الإمام مسلم dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adina lahu min taib wa qawlu dan ucapan musannif wa man adina lahu min malaikati wa rusuli adapun para malaikatnya adalah dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinna rabbuna akan tetapi ya Rabb kami idza qada amron apabila telah menetapkan suatu perkara sabbah hamalatul arsy yaitu para pembawa arus mereka bertasbih memujinya kemudian ahlus sama yang di bawahnya memujinya pula alladzina yalunahum yang di bawah mereka hatta yablugh tasbih ahlus sama adunya sampai kepada apa ahlus sama dunia mereka memujinya fayaqul lalu <clears throat> para malaikat yang di bawah hamalatul aras mengatakan kepada para malaikat yang memegang aras Mada qala rabbukum apa yang dikatakan oleh Rabb kalian fayukhbirunahum lalu mereka para malaikat hamalatul aras mengatakan hal apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada mereka قال واما الرسل فدليل سماعهم انه قد ثبت ان الله سبحانه وتعالى كلم محمدا عليه الصلاه والسلام ليله المعراج Dan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala adapun para rasul, apa yang telah tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada malam Al-Mi'raj, yaitu ketika Isra Mi'raj. Wa qaul al-muallif wa innahu subhanahu wa ta'ala yukallimul al-mu'minina wa yukallimuna قال لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك متفق عليه Adapun ucapan musannif rahimahullah taala wa innahu subhanahu yukallimul mu'minin wa yukallimunahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kaum mukminin dan mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan hadis dikarenakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda yaqulullah li ahli jannah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli jannah ya wahai ahli jannah Lalu mereka ahlul jannah mengatakan labbaik rabbana wa sa'daik. Wa qaul musannif wa ya'dhanu lahum fayazuruna ولا دليل عليه والحديث ضعيف قال لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم حسب أعمالهم تكون منازلهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الشيخ العلامة الألباني Adapun ucapan musannif wa fayadzan lahu fayazuruna dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka dan mereka pun menziarahinya mendatanginya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hal tersebut dhaif, tidak sahih hadisnya. Hadis Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlal jannah sesungguhnya ahlul jannah idza dakhalu fiha apabila mereka masuk ke dalamnya nazalu bi fadli amalihim yaitu mereka menduduki kedudukan disesuaikan dengan amalan-amalan mereka. yuthumma yu'dhan lahum kemudian diizinkan kepada mereka pada miqdar yaumul jumah yaitu di sekitarkan hari Jumat dari hari-hari dunia. Fayazuruna rabbahum lalu mereka menziarahi Rabb mereka mendatangi Rabb mereka tapi hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Majah wa Tirmidzi wa qala gharibun dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi itu gharib dan hadis ini didhaifkan oleh Al Imam Al Albani rahimahullah taala قال وقول المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء <clears throat> قال وروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام المصنف ابن قدامة قال أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ كلام الشيخ العثيمين <clears throat> وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة يعني سمعوا صلصلة هذه السماوات قال وأما المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وقد ضعفه الشيخ العلامة الألباني Dan ucapan musannif rahimahullah taala wa qala Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud berkata, "Idza takallama idza takam idza takallama Allah apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, maka didengarkan didengarlah suaranya oleh penduduk langit." Dan telah diriwayatkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Athar Ibnu Mas'ud lam ajidhu fi hadzal lafadz. Athar Ibnu Mas'ud itu tidak tidaklah aku jumpai dengan lafadz ini. Ini ucapan Syekh Ibnu Utsaimin ataupun yang sebelumnya ucapan sahibul matan. Wa dzakara Ibnu Huzaimah harus dilanjutkan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah turuqahu jalannya dalam kitab tauhid dengan lafaz-lafaznya. Salah satunya samia ahlus samawat lis samawat bahwasanya penduduk langit itu mendengar sol-solah yaitu bunyi entering yang keras. Wa ammal marwi ada pun yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yaitu hadis Nawas ibnu Sam'an marfu'an idza aradallah apabila Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mewayukan suatu perkara takallamu bil wahyi Allah berbicara dengan wahyu fa idza takallama maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah berbicara akhadatis samawat minhu rajfatan maka langit itu bergetar dikarenakan mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala aw qala ra'datan gemetar itu nama maknanya sama bergetar dengan gemetar Eh, ra'adatan syaridatan min khawfillah, yaitu gemetar yang sangat dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iku dan apabila penduduk langit itu mendengar hal tersebut mereka apa? pingsan. Al hadits rawahu Ibnu Huzaimah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Abi Hatim tetapi hadis ini dhaif. Nah, ya Syekh. Dan didhaifkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Wa bihadza barakallahu fikum فرغنا فيما يتعلق بعموم حديث المصنف رحمة الله تعالى عليه عما يتعلق بكلام رب العالمين يعني وبقي منه أيضا بارك الله فيكم ما يتعلق بالقرآن الكريم وأنه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فيأتي إن شاء الله جل وعلا فصل الكلام عن القرآن وأنه من كلام الرحمن يأتي معنا في الدرس القادم <coughs> Dari sini kita telah selesai dari pembahasan tentang sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah taala kita akan mengambil pelajaran yang setelahnya tentang yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an masih juga dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan.